Alhamdulillah Sangat mengesankan Para pembicara sebelum saya tentang haji Mudah-mudahan Dengan barokah majlis ini Majlis agung Majlis yang penuh karismah Masjid yang penuh Majlis yang penuh keberkahan Saya mohon kepada para jamaah Agar kita mendapatkan berkah haji Haji Mari kita ucapkan bersama-sama Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la innal hamda wa ni'mata laka wal mulk لا شريك لك بسرعه لبك اللهم لبك لبك لا شريك لا لك لبك ان الحمد لا شريك لك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك لنا على حبيبك وخليلك وصفيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila sadaqallahu al-aliyyil azim wa sadaqa ala lisan sayyidil mursalin yang sama-sama kita hormati dan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat Al Habib Abdurrahman bin Muhammad juga Al Habib Ahmad juga Al Habib Ali, para habaib yang hadir di sini semua dan para asatiz, para ulama, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang haji ini yang diperlukan pertama niat. Kedua yang mampu. Tadi Habib Ahmad mengulas banyak sekali dan juga Al Ustaz Hafiz Lukman yang saya dengar banyak bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada sang hambanya yaitu yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berangkat atau ziarah ke Mekkatil Mukarramah. Jadi orang berangkat haji yang enggak diterima oleh Allah uangnya uang kredit. Uang riba, uang nipu, uang bodol yang belum dibagi kepada ahli warisnya atau uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat ke sana dengan uang yang bersih, dengan keringatnya, dengan halalnya sampai di sana beliau mengatakan lebek Allahumma lebek Ada sahutan dari langit. Alaikumul lebek ya abdi. Engkau aku panggil kemari. Aku dengarkan doamu dan permohonanmu. Ini hamba-hamba Allah yang niat dari rumah dengan penuh kecenderungan, dengan penuh keikhlasan hijrah ilallah. Dia berangkat untuk Allah dan Rasulnya. Bukan kepengen dipuji, gue udah haji. Yang penting dapat label haji dan lain-lain sebagainya Allah Maha tahu. Justru haji ini berat. Bukan mudah. Pertama saya ulangi lagi duitnya. Kalau masih ada utang kepada seseorang datangin itu orang minta halalnya. Saya mau berangkat ziarah ke haji ke Mekah. Ana masih punya utang sama ente. Tolong halalkan insya Allah pulang dari sana ana bayar harus diucapkan supaya pemberangkatan kita ini suci bersih nggak ada embel-embel dan lain-lain sebagainya tentang selamatan itu nggak ada kewajiban ini harus tahu tentang selamatan bikin kenduri bikin ini mau berangkat itu nggak ada kewajiban yang wajib berangkatnya duitnya halal dan alhamdulillah bertepatan masalah babil haji yaitu bulan Agustus, bulan keramat, bulan yang penuh barokah di negara yang kita cintai ini. Di mana 17 Agustus ini yang mensuarakan adalah para ulama-ulama, para petinggi-petinggi bangsa yang mana yang memerdekakan republik ini 98% adalah umat Islam. Kenapa Beb kok 98% umat Islam? Karena umat Islam berontak mencari kemerdekaan karena dijajah oleh orang kafir. Ini perlu Anda ketahui. Lalu pada tanggal 17 Agustus Republik ini belum siap. Tetapi penuh keyakinan para petinggi bangsa pada saat itu menyuarakan tanggal 17 Agustus karena meminta barokah dari langit meminta barokah dari Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada tahun 1945 17 Agustus pada saat itu adalah bulan suci Ramadhan, bulannya Allah Subhanahu wa taala bertepatan pula nuzulul Quran tanggal 17 Agustus bertepatan pula Yaum Sayyidil Ayam hari Jumat dengan ketekatan bulat Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahri, Profesor Muhammad Yamin dan para ulama-ulama termasuk Al-Habibil Imam Ali bin Abdurrahman al Habsi semuanya mendoakan agar di merdekakan di, diseruhkan tentang kemerdekaan republik ini dengan kemenangan yang mutlak Maasiral muslimin ini yang memerdekakan republik ini orang Islam 98% yang kedua Pancasila ini Pancasila ini diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa Allahul wahidul qahar. Allah itu satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Ini yang mencetuskan Pancasila adalah ulama-ulama Islam. Tidak ada Tuhan kecuali satu Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan, demokrasi terpimpin dan lain-lain sebagainya. Ini semua daripada syariatil Islam dan Undang-Undang Dasar 45 diciptakan dengan awal muawal kalimat dengan rahmat Allah. Bukan dengan kebejalan, bukan dengan kecerdikan, bukan dengan kepandaian, tetapi dengan rahmat Allah diciptakan Undang-Undang Dasar 45. Dengan ini semuanya menyatakan bahwa republik ini yang memerdekakan adalah umat Islam umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jangan sampai diselewengkan, terutama generasi-generasi Islam, generasi-generasi muda harus mengetahui 17 Agustus dari tahun 1945 adalah hari Jumat, bulan puasa dan juga bertepatan dengan nuzul Quran. Ini perlu diketahui oleh umat. Sebab sekarang ini banyak penyelewengan-penyelewengan tentang sejarah dimanapun juga dimasukkan YouTube kemarin tentang berdoa saja dibikin gempar oleh orang-orang Islam sendiri berkeberatan dengan doa yang heboh di DPR padahal ini doa minta kepada Allah atas kepincangan-kepincangan Republik saat ini memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengetuk pintunya Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang Islam sekarang ini banyak yang munafik Betul. Ini Alhamdulillah antum masih dipimpin oleh majelis, majelis yang penuh barokah karomah. Dan juga para ulama-ulama banyak semuanya di penjara. Gak ada yang liwat. Termasuk Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Dimasukkan oleh Jepang, pernah diintimidasi oleh Belanda dan lain-lain sebagainya. Dan seluruh ulama Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priok. Beliau pergi dari Palembang ke Jakarta karena dikejar oleh Belanda. Di Ponogoro, Sayyidina Segaf, yaitu Aminal Habaib di Ponogoro ini. Al-Asegaf, dia diintimasi sehingga sampai dipenjarakan, sampai diracun dikatakan. Imam Bonjol, Al-Syihabuddin, yaitu ditaruh di Tondano sana. Dan juga Al-Habib Abdullah bin Ahmad, Asegaf di Tondano banyak para pemuka-pemuka dan para habaib yang ikut berjuang dengan partisan dan juga di luar Batang itu tempatnya kelompoknya partisan-partisan yang dibawa pimpinan Pitung pada saat itu di, dicium di Marunda bahwa di sini Marunda tempatnya Pitung Sterling oleh Belanda sehingga dia bermarkas ke luar Batang ini semuanya membaur antara habaib ulama dan para partisan-partisan bangsa yang membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 71 tahun cukup tua 71 tahun cukup lama bahkan yang menghadiri daripada tentang statement tentang proklamasi sekarang orangnya sudah nggak ada kalaupun ada bisa dihitung dengan jari yaitu semua yang sudah punah semua kembali kepada hadirat Allah Subhanahu Wa taala. Tetapi para syuhada-syuhada yang memerdekakan bangsa ini Allah menjanjikan kepada mereka wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi abwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun jangan kamu kira duga orang yang syahid orang yang berjuang yang membela agamaku membela negaranya semata-mata karena cinta kepada aku jasadnya dikubur rohnya tetap terus hidup sampai yaumil kiamah di mana rohnya mereka ini di sisi Allah indah rabbim yurzakun diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Jalalain dalam tafsirnya mengatakan yurzakun ada dua hal yang pertama rohnya diberi kebebasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua doa-doanya masih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala para aulia illah para syuhada illah memohon kepada Allah masih didengar oleh Allah tidak putus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalika huwal fawzul Adin. nanti besok di Yomil Giamah, tempatnya nun tinggi sekali para aulia, para syuhada, syuhada illah. Karena apa? Mereka berjuang didasari hibbul waton minal Iban. Cinta kepada tanah air. Lalu apa? membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dihadapi siapa? Kafir. Kafir yang dihadapi oleh mereka ini sehingga mereka berjuang untuk agama dan untuk bangsa. Ini perlu Anda ketahui. Tanggal 17 Agustus adalah hari keramat bangsa Indonesia. Harus dicetuskan, harus lalu kita melihat sekarang para penjabat-penjabat yang akhlaknya bobrok Bukan dia mengenang tentang bagaimana perjuangan bangsa. 17 Agustus, dan dutan orkes-orkesan, Kepongan, mabuk-mabukan yang disponsori oleh orang-orang kaya. Lalu bagaimana para syuhada bangsa? Mereka nggak memikirkan harta, mereka nggak memikirkan jabatan, mereka nggak memikirkan mobil, mereka nggak memikirkan gedung atau rumah atau tanah, tetapi dia minta ridho Allah, dia minta keadilan dari Allah. Arti daripada kemerdekaan ini merdeka, merdeka merdeka melaksanakan agama dengan senang hati melaksanakan apapun dengan senang hati Voltaire seorang filosof dari Prancis mengatakan trias politika ini dipegang oleh orang-orang barat trias politika tiga hal yang bisa menjatuhkan daripada apa daripada kerajaan Prancis pada saat itu dan menghancurkan penjara Bastille pada saat itu penjara politikus-politikus tiga pertama freedom for speak, freedom for religion, freedom for justice. Tiga hal. Bebas untuk berbicara atas kemerdekaan. Yang kedua bebas untuk melaksanakan agama apa yang dianut oleh agamanya. Ketiga keadilan. Keadilan harus betul-betul terwujud ini semuanya kembali kepada Pancasila. Pancasila diciptakan didasari oleh tauhid Islam. Ini antum semuanya harus tahu, harus mengerti untuk anak-anak antum semuanya bahwa negara ini dimerdekakan oleh orang Islam. Kalau ada di luar Islam hanya 2%. Kenapa orang Islam 98? Karena yang dihadapin orang kafir, salib, Tuhannya matahari, setiap pagi di zaman Jepang ulama-ulama disuruh sujud sama matahari. Di zaman Belanda didirikan gereja, gereja, gereja, gereja, gereja. Gak ada masjid sama sekali. Pun kalau ada masjidnya bobrok, masjidnya sudah kumuh. Ini di zaman penjajah. Oleh karena itu orang Islam bangkit karena kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini untuk mengisi tanggal 17 dan perlu Anda ketahui Muhammad Sudirman ini penjenderal penuh revolusi, revolusi Islam Indonesia adalah pertamanya guru ngaji dia di Muntilang Jogja sana lalu Sutomo atau dikenal dengan Abu Tomo beliau ini adalah muridnya Sudirman dan para banyak ulama-ulama habaib yang mereka menyebar semuanya untuk membela tanah air yang kita cintai ini. Mari saya mohon kepada intel-intel yang saat ini hadir di majelis Habib Ali bin Abdurrahman al Haji supaya dibuka kupingnya bahwa yang memerdekakan republik mayoritas adalah umat Islam. Allahu Akbar. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini majlis penuh barokah. Ini majlis penuh rahmat. Ini majlis penuh karomah. Mudah-mudahan kita doakan daripada para syuhada nanti Al Habib Rahman akan menutup majlis ini dengan doa kepada arwah-arwah para syuhada para para pejuang-pejuang bangsa yang memerdekakan republik yang kita cinta ini hadanallahu wa iyyakum ajmain thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh